Insyaallah kita lanjutkan sedikit uh, dari kitab lainnya di kitab fikih. Kita telah baca pada pembahasan yang lalu Muqaddimah kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din karya al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimallahu. Kita masuk pada matan yang pertama. Kita kemarin telah membaca mukadimah bagi antum yang punya kitabnya silahkan dibuka nah, PDF-nya ada situ. Berkata saya eh, berkata Al Imam, siapa penulis kitab ini? Hah? Si? Rahman Saadi. Apa nama kitabnya? Manhaj Salikin atau Minhaj Salikin. Ahkamul Hamsah hukum-hukum yang lima. akam itu hukum-hukum. Khamsatun yang lima. Walwa yang pertama wal wajibu yang wajib wa, apa? Yang pertama hukum yang pertama al wajib yaitu wajib. Wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa wa ukiba tarikuhu yaitu seseorang yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan mendapat dosa ancaman siksa bagi orang yang meninggalkannya. Ini pengertian wajib dan insya Allah hal ini makruh diketahui oleh antum semua. Wajib adalah yang orang melakukan apa yang Allah perintahkan dari perbuatan wajib mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan Naam diancam dengan siksaan dan dosa. Seperti apa? Salat lima waktu, ini perintah wajib. Sehari semalam. Puasa pada bulan Ramadan, ini perintah wajib. Zakat yang bagi orang yang memiliki dengan syarat-syaratnya, ini perintah wajib. Kemudian hukum yang kedua al-haramu wal haramu yaitu haram apa itu haram? Disebutkan di sini oleh Syekh didduhu lawannya. Apa berarti lawannya wajib apa pengertiannya? Jika dikerjakan mendapat dosa berhak mendapatkan siksaan Allah. Jika ditinggalkan mendapat pahala. Ini pengertian wajib eh, haram. Kemudian hukum yang ketiga kata Syekh wal makruhu dan makruh. Apa itu makruh? ma utiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Apa yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan tidak mendapat dosa atau diancam siksaan bagi orang yang melakukannya. Ini makruh. Orang yang meninggalkan perkara yang Allah makruhkan, dia berharap mencari ridha Allah, maka dia akan diberikan pahala. Dan sebaliknya orang yang melakukan Allah fikum perbuatan-perbuatan makruh maka dia tidak berdosa dan tidak diancam siksa. Ini makruh. Ini hukum yang ketiga. Lalu hukum yang keempat wal masnunu masnun. Apa itu masnun? Didduhu lawannya. Al masnun sinonimnya al mustahabu atau sinonimnya lagi al mandubu ini satu nama untuk satu pengertian. Al-masnunu al-masnun wal mandub wal mustahabu. Atau na'am. Masnun mustahab al-mandub. Masnun yaitu sunnah. Disunahkan, dianjurkan. Sinomninya al-mandubu atau al-mustahabu. Dianjurkan. Pengertiannya kata saya didduhu, lawan dari lawannya dari ma makruh. Apa berarti? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Kemudian yang kelima al-mubahu. Mubah. Apa mubah? Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarku ala haddin sawain. Wahwa mubah adalah wahwa adalah alladhi yang fi'luhu apabila dikerjakan watarkuhu dan apabila ditinggalkan ala haddi sawain sama saja mau dikerjakan hukumnya sama ditinggalkan juga sama dikerjakan tidak mendapat pahala ditinggalkan juga tidak mendapat bah, eh, tidak berdosa sama saja baik dikerjakan atau ditinggalkan sama saja hukumnya nah tidak mendapat pahala tidak berdosa ini mubah. Ini hukum yang lima. Hai fatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya rahimahullah mengawali matan yang pertama dalam kitabnya menjelaskan tentang hukum yang lima? Maka jawabannya, hai fatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Karena setelah matan ini atau setelah lembaran ini dan lembaran-lembaran setelahnya kita akan melewati hukum yang lima ini. Hukum membaca bismillah ketika berwudu hukumnya sunnah misalnya. Hukum membaca bi, uh, hukum beristinja, cebok, bersuci setelah buang hadas, eh, buang hajat, hukumnya wajib. Hukumnya ini hukumnya mubah. Hukumnya ini hukumnya haram. Hukumnya ini, hukumnya makruh. Oleh karena itu, karena kita akan melewati penyebutan hukum-hukum ini, beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah mengawali pengertian pembahasan kitab ini dengan menyebutkan hukum yang lima. Supaya kita tidak asing, mempersiapkan diri, dan bisa lebih naam uh, uh, memahami apa yang beliau nanti jelaskan di dalam lembaran-lembaran berikutnya. Kemudian matan yang kedua, sedikit ini matan yang kedua. Berkata As-Sa'di rahimallah, poin yang kedua atau matan yang kedua, wajibu ala dan wajib ala mukallafi atas seluruh mukallaf mukallaf yaitu orang yang terbebani syariat orang yang terbebani kewajiban-kewajiban syariat salat zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Wajib atas orang, wajib atas mukallaf yang terbebani syariat. Kapan seseorang terbebani syariat? Yang pertama dia berakal, yang kedua dia balik, telah balik. Berakal dan telah balik. An yata'allama minhu kullama yahtaju ilaihi. Untuk dia belajar kepada untuk dia belajar dari ilmu ilmu yang dia butuhkan dari seluruh ilmu yang dia butuhkan kepadanya fi ibadatihi dalam ibadahnya wa muamalatihi dalam muamalahnya wa ghairiha dan selainnya Al Imam Sa'di rahimahullah pada matan yang kedua ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah Orang yang terbebani syariat, orang yang berakal dan orang yang telah balik untuk belajar kepada ilmu seluruh ilmu, setiap ilmu yang dia butuhkan di dalam ibadahnya. Dia ingin berwudu. Kalau ingin wudunya diterima di sisi Allah, wudunya sah, maka dia harus belajar bagaimana wudu yang benar. Dia mempunyai kewajiban sholat. Kalau ingin sholatnya sah, salatnya diterima di sisi Allah, maka dia harus belajar bagaimana salat yang benar. Dia di dalam ibadahnya. Kemudian wa muamalatih di dalam muamalahnya, ilmu-ilmu yang terkait dengan muamalah. Dia salah seorang pelaku bisnis yang melakukan transaksi jual beli, ini muamalah. Maka dia harus mengetahui ilmu-ilmu yang terkait dengan jual beli. Dia seorang suami, dia seorang istri, dia seorang yang telah menikah. Ini muamalah. Maka dia harus mempelajari ilmu-ilmu seluk-beluk hukum yang terkait dengan pernikahan. Naam dan seterusnya. Wa ghairiha dan selainnya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis kata beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufakihuna yufakihu fid din." Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memberikan pemahaman agama pada orang tersebut. Baiknya atau tanda baiknya seseorang adalah ketika Allah memberikan pemahaman akidah pada dirinya dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, paham bagaimana salat yang benar, syarat-syarat wudhu, syarat-syarat nikah, bagaimana hukum terkait dengan jual beli, hukum yang terkait dengan talak dan seterusnya. Ini tanda kebaikan seseorang. Ayil ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "An-nasu muhtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihi bila ta'am syarab Lianna ta'ama syarab yahtaju fil yaumi marratan aw marataini wal ilmu yahtaju bi adadil anfas. Manusia membutuhkan ilmu lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kata Imam Ahmad bin Ambal yang hafal satu juta hadis mengatakan demikian. Manusia membutuhkan ilmu lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Paling seseorang dalam sehari membutuhkan makanan dan minuman seka, uh, makanan sekali atau dua kali. Adapun ilmu barahalafikum dibutuhkan sebanyak tarikan nafasnya. Ailihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ilmu agama Islam ini luas. Maka dengan kesederhanaan kita barakallahu fikum dengan umur yang sudah seperti ini, dengan kesederhanaan ilmu kita, kesederhanaan tekad kita, kesederhanaan semangat kita, sedangkan ilmu Islam ini begitu luas, maka kejar, raih upayakan dengan penuh upaya prioritaskan ilmu-ilmu yang barakallahu Allah wajibkan bahkan ilmu-ilmu yang menjadi syarat sah keislaman seseorang ilmu tauhid ilmu tentang pembatal keislaman dan seterusnya dan ilmu-ilmu yang Allah wajibkan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, dan seterusnya. Airi khatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Naam itu